apa yang Ibu Wati? Itu sebenarnya isinya udah lama ya Bu ya korupsinya, tapi KPK eh, belum menyentuh soal KTP itu. KTP itu udah lama eh, ada indikasi korupsi. Nah sekarang tuh harus dituntaskan sampai ke atasannya. Itu banyak sekali sepertinya sih. Ya itu aja sih. Baik, Pak Hari. Ya. Pak mohon Ini buka besar sekali ya nilainya. Uh, eh, gak, gak mungkin dong yang paling nomor satunya nggak tahu itu kan pura-pura nggak tahu aja pura-pura dalam perahu orang yang pintar pura-pura bodoh semua tujuannya untuk mengeruk uang rakyat terima kasih Pak Kahin ya selamat silakan Pak Kahin saya mengucapkan selamat atas prestasi KPK ya 100% akurat itu kalau berjalan Bapak Arah Tanat yang kami cintai maka pemberantasan korupsi itu seperti makan bubur panas ikat pinggirnya dulu baru sampai ke tengahnya nah sekarang ini tikus-tikus ini yang pampok buang rak dari sini sudah jelas mungkin perang ya tinggal digulung aja tinggal kita tunggu waktunya saja itu Gamawan Pauli dan Ustaz Yudhoyono tadi. Baik, selamat siang Pak Yanto. Ya, selamat siang. Silakan Pak. Saya memberi masukan. Ini kenapa semua eh, anak buahnya SBY ini selalu yang membuat masalah soal korupsi itu hanya ya, seakan-akan atau atasannya tuh nggak tahu tutup mata gitu. Nah sedangkan rakyat yang menderita itu di daerah-daerah cobalah lihat eh, mereka hidup dengan bagaimana keadaannya terima kasih Oke, selamat siang Pak Am Pak Am selamat siang siang ya iya komentarnya Pak uh, saya meminta memohon kepada Mendagri bertanggung jawab dalam kasus ini gitu ya itu saja terima kasih terima kasih dan selamat pagi Pak Gilbert silakan Pak komentarnya ya ini kan politik <laughs> ini kan namanya mercusuar ya. Sistem seperti ini kan terlalu susah ya dikembangkan untuk negara Indonesia yang penduduknya juga ratusan juta ya. Kalau dibandingkan dengan Malaysia kan Malaysia kecil. Kalau kita negaranya kan ini kan Nusantara ya. Jadi ini memang merupakan proyek satu satu proyek impian ya yang nggak mungkin berhasil ya. Dan juga ini kan sudah ada indikasinya sejak tahun-tahun kemarin bapak ada penyelewengan nih koma sekian triliun ya. Jadi sekarang baru terbongkar ya, ya tapi kita harus apresiat KPK lah kerjanya ini. Jadi bongkar ya, sampai sampai yang paling atas ini, terlibat pasti ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Gilbert. Masih bersama saya Dona, mitra bisnis, silakan. Ya, selamat pagi. Silakan. Jadi indikasi awal proyek ini dengan total anggaran 6,7 triliun sebetulnya adalah sebagai distraktor itu pengecoh daripada eh, satu senturi yang nilainya sama jadi dari awal tender saya ini sistem PKTT ini sudah bermasalah dengan BUMN dan saya salah satu korbannya ini PKTT saya itu dua kali foto saya baru keluar tahun kemudian ini kekacauan ini saya kira benar harus dibongkar oleh KPK saya sebagai feeder KPK ya ketua National Corruption Watch Jawa Barat mendukung format ini. Dan jangan hanya jamuan Saudi ya, sampai apa namanya traktor terbesarnya juga harus dibongkar habis itu. Terima kasih dan saya dukung KPK. Baik, terima kasih Pak Alex. Kita ke Pak Adi, selamat pagi. Ya, pagi. Silahkan Bapak uh, komentar. Menurut saya ya, penyelewengan ini wajib uh, diusut tuntas. Tapi proyek-proyek seperti ini jangan terhenti karena proyek-proyek besar dan sudah uh, meng, um, apa, dana itu cukup besar. Contoh seperti Hambalang, eh, penyelewengannya diusut, tapi seharusnya proyeknya jangan jangan terhenti karena dananya kan sudah banyak keluar. IKTP juga begitu, penyelewengannya diusut tuntas, tapi jangan terhenti. Kalau terhenti, kan berarti buang-buang uang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Pak Rohman ya, selamat pagi Pak Rohman Iya, selamat pagi Yang pertama ya kita bersyukur bahwa ini akhirnya terbongkar dan sudah mulai diungkap Yang kedua, ini sebetulnya bicara tentang proyek Mencegah juga proyek berikutnya Jadi setelah IKTP itu Mbak, tentu ada proyek berikutnya yang namanya pengadaan card reader untuk membaca KTP itu Nah ini entah sudah ada yang berfungsi enggak kapitanya. Jangan-jangan malah sudah dicairkan sebagian. Jadi dilacak terus ini harus. Terima ah. kasih, selamat pagi. Terima kasih, Pak Roman pagi. Kita ke Bapak William pagi, Pak. Iya, tujuan dan sebenarnya ya, semua ya. Di KTP itu bagus ya. Untuk itu ada fungsinya sebenarnya di KTP itu ya. tujuannya bagus semua sistem dan undang-undang ini sudah bagus ya cuma nggak tahu kalau di Indonesia ini amat sayang itu proyek-proyek itu kalau nggak korupsi gatal ya gitu nah, eh, benda kayak simulator pun juga mungkin tujuannya juga bagus gitu semua ya. aduh ampun dah itu terima kasih baik terima kasih Pak William kita ke penelpon terakhir Pak Yustin. selamat pagi selamat pagi silahkan Bapak komentarnya Ya, kita sangat mendukung KPK untuk memberantas korupsi. Tapi yang masih sayangkan bahwa seperti diketahui tidak ada proyek itu tidak ada yang namanya korupsi dan penyuapan itu pasti ada. Yang masih yang benar-benar tidak ada mungkin ya pelayanan atau lapor ke polisi sekarang itu memang tidak perlu duit. Tapi kalau sebenarnya proyek itu pasti ada. Terima kasih. Selamat siang Mbak Dibio. Siang Bu. Jawabnya begini kita tahu kan bahwa buat KTP itu tidak mudah kan. Dan padahal sudah punya KTP asli. Katakan 10-20 tahun lalu tinggal di Jakarta. Tapi sulit sekali. Yang dapat hanya orang-orang tertentu yang dekat dengan apa namanya kelurahan atau kecamatan. Dan samping itu juga bayarnya mahal katanya kalau mendapatkan KTP seumur hidup itu. Nah, eh, kelihatan bahwa uh, eh, Depdagri itu dengan jelas mempersulit nah, lalu dan apa pelayanannya sulit sekali mendapatkannya akses itu. Samping itu Bedanya itu jumlah yang dikorupsi tidak satu triliun. Kompas itu mengecilkan bilangan sepuluh triliun menurut pemberitaan itu. Jadi mohon dilihat di internet lagi sekali lagi. Itu sepuluh triliun. Maka itu harus digeledah semua. Di Dagri itu banyak orang koruptor dan banyak pegawai yang nggak berfungsi. Mohon dibelan berhentikan aja atau dinonaktifkan untuk dipindahkan ke sektor yang lain. Katakan sektor infrastruktur atau sektor perhubungan atau apa yang kita masih banyak tenaga kerja yang kurang di bidang itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dibio.